وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi menjelang siang hari yang ke-16 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam.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 ini adalah untuk orang-orang yang dia benar-benar sudah ingin meninggalkan dosa, apapun bentuknya. Baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti dosa kesyirikan. Dosa besar seperti dosa membunuh, mencuri, kemudian berjudi, minum khomer, berzina dan semisalnya. Atau dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Saya men meletakkan tema ya Allah, ini seakan-akan dia sudah benar-benar ingin bertobat, tapi kok nggak bisa. Susah melepaskan dosa tersebut. Susah untuk benar-benar bertobat dari dosa tersebut maka ya Allah lepaskanlah aku dari dosa. Dia ingin, dia tahu ini maksiat membahayakan dia dunia akhirat. Dia tahu bahwasanya ini maksiat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu kembali kepada maksiat tersebut. Ada orang yang benar-benar ingin meninggalkan perbuatan kesyirikan meninggalkan jimat, meninggalkan percaya kepada dukun, pada orang pintar, meninggalkan eh, sesaji-sesaji, meninggalkan ngalap berkah yang diharamkan dalam agama Islam. Maka dia ingin, akan tetapi kok bisa, tidak bisa terlepas darinya. Selalu saja setelah beberapa lama dia kembali ke situ. Orang yang membunuh, ya pembunuh bayaran misalkan, dia ingin bertobat dari membunuh tersebut. Ingin mencari harta yang halal. Daripada dia membunuh orang mendapatkan ratusan juta. Dia ingin bertobat, tetapi kok kemudian ada lagi yang mengajak dengan tawaran yang lebih wah. Orang yang minum khamr ataupun orang yang minum minuman yang memabukkan, pil ekstasi atau yang semisalnya baik itu untuk anak muda ataupun orang-orang yang uh, setelah anak muda tetapi tetap melakukan hal tersebut menutupi akalnya dengan homer dengan obat-obat seperti itu bahkan lebih daripada itu dia bukan hanya sebagai pemakai dia pengedar dia sudah lama berhenti dia tahu anak bininya kasihan dengan harta haramnya dia tahu bagaimana kalau dia lagi mabuk bininya berusaha seperti itu susah berusaha untuk mengurusnya tatkala lagi sakau dia berat ya dia tahu istrinya capek mengurus dia tetapi bukan malah dia berhenti tetapi malah dia jadi pengedar sekarang pengedar pun dia berhenti sudah sudah lama dia berhenti tapi kok ada lagi timbul lagi dengan tawaran ya kamu cuma bawa ke sana dapat ratusan juta berzina begitu juga dia berhenti ingin berhenti sang pelacur ingin berhenti dari melacur diri hanya mendapatkan satu juta, dua juta, tiga juta per malam. Akan tetapi kesuciannya hancur, dirinya kotor. Ya, kemudian eh, kehormatannya direnggut, kemudian tidak ada nilai untuk dirinya. Kemudian eh, keturunannya tercampur baur karena dia hamil di luar nikah dan semisalnya. Dia ingin berhenti akan tetapi kok sulit sekali. Sulit sekali untuk dirinya berhenti. Berhenti dari riba dia tahu riba itu dilaknat oleh Allah. Serendah-rendah riba adalah seperti berzina dengan ibunya. Dia tahu. Laknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selalu saja dia sudah mulai ini sedikit lagi hutang ribanya selesai, dia sudah mulai. Tapi kok wah, harus berhutang lagi Ustaz. Enggak mau tidak, tidak tidak bisa tidak Ustaz. Bagaimana caranya? Dia ingin terlepas dari dosa itu benar-benar terlepas selain riba mencari harta dengan cara yang haram, mencuri, berjudi, kemudian menipu, mengoplos, memasukkan apapun bentuknya. Kemudian menerima uang sogokan, menjual barang-barang yang diharamkan. Maka dia ingin lepas dari itu, dia tahu. Mungkin dia sering termenung, ya Allah, bagaimana caranya? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Contoh yang lain misalkan, Eh, sebagian orang meremehkan menonton film porno kemudian melihat gambar-gambar porno foto-foto wanita dilihat padahal itu haram untuknya Allah berfirman dalam surah An-Nur kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum katakan wahai orang-orang yang beriman dari laki-laki katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki beriman, hendaknya mereka menunjukkan pandangan. Kulil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Berat. Orang yang ingin meninggalkan musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku, dari kaumku yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamr dan minuman keras, wal ma'azif, alat-alat musik. Dia ingin meninggalkan musik. Dia tahu itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. nya dia ingin benar-benar tenang, sebenar-benar tenangnya. Bukan ketenangan semu dengan musik dan lagu, enggak. Habis itu masih puyeng, masih banyak masalah. Dia ingin lebih memfokuskan dirinya kepada berzikir, tapi kok enggak bisa, susah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini dilihat dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi alangkah begitu pentingnya. Apalagi kalau kita perhatikan beberapa poin yang akan saya sebutkan sekarang. Kenapa tema ini sangat penting? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Kenapa tema itu penting? Satu, karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Lihat dalam surat Al-A'raf Syaitan telah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Lihat surat Al-A'raf dari mulai ayat 17 sampai 19. Kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka, mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini sumpah syaitan iblis kepada Allah di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Makanya tema ya Allah lepaskan aku dari dosa sangat penting. Karena kita senantiasa diliputi oleh syaitan yang siap membisikkan apapun. Bahkan tatkala orang sholat, tatkala di hadapan Allah sholat, syaitan membisikkannya dengan cara Allahu Akbar langsung ngob. Oh, Allahu Akbar ingat mana itu uh, apa namanya kunci Allahu Akbar yang aturan Allah lebih besar dia malah mengingat dia malah di dalam sholatnya mengatur perkara subhanallah itu bukan tipu daya iblis dan syaitan tatkala ibadah diganggu oleh syaitan bukan hanya tatkala maksiat bukan hanya tatkala leha-leha enggak tatkala ibadah alangkah pentingnya tema ini ya Allah lepaskan aku dari dosa maka Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Allah dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih. Atau sebelum yang kedua saya sebutkan lagi tentang syaitan tadi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majra dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sangat dekat sangat selalu membisikkan hal yang maksiat. Maka penting sekali tema ini. Sebab yang kedua, karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan manusia banyak dosa. Allah berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan manusia adalah seorang yang zalim dan jahul. Seorang yang selalu berbuat zalim dan selalu melakukan kebodohan, melakukan dosa. Dalam hadis rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Selalu, bukan sekali. Ini adalah penegasan dari Allah dan Rasulnya shallallahu alaihi wa barakatuh bahwa kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari nggak lepas dari dosa. Makanya penting tema ini, ya Allah lepaskan aku dari dosa. Yang ketiga, di dalam diri kita manusia itu ada hawa nafsu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus eh, Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya diri seseorang, hawa nafsu seseorang memerintahkan kepada kepada hal yang buruk ya, memerintahkan kepada hal yang buruk sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi surat Yunus eh, Yusuf ayat 53. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, lingkungan yang kadang-kadang mendukung kita untuk bermaksiat dan berdosa di hadapan Allah. Lingkungan itu bisa berupa teman, bisa lingkungan masyarakat, yang kadang-kadang tidak mendukung seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah kita untuk mengatur lingkungan. Karena kita tidak bisa mengatur hati-hati manusia. Yang bisa hanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita membahas tema Ya Allah lepaskan aku dari dosa. Bahkan untuk tema ini, seorang ulama besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Aidatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin menyebutkan 25 sarana agar bisa terlepas dari dosa. Jadi tema ini sebenarnya menyebutkan sarana-sarana bagaimana kita bisa terlepas dari dosa. Yang kita tidak bisa tidak harus berdosa. Ya, makanya ada kata-kata ya Allah itu seakan-akan tidak ada yang bisa menolong ini kecuali Allah. Ya. Tadi di, di awal saya berdoa Allahumma ya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wahai yang maha hidup yang maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu kami meminta pertolongan Dalam keadaan yang sempit Keadaan yang sempit maksudnya apa? Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dari dosa Dia sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa sholat subuh tepat pada waktunya dia sudah uh, uh, menyediakan jam. Dia sudah tidur pada waktunya. Dia sudah mengingatkan istrinya dan kawan hidupnya. Akan tetapi tetap saja dia terlambat. Berdosalah dia karena dia bersengaja terlambat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ya hayu ya qayyum bi rahmatika Wahai yang membolak-balikkan hati dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dalam hal ini. Orang yang kecanduan maksiat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ingat itu baik-baik. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Asleh li sya'ni kullah. Perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Kita nggak bisa melepaskan diri dari maksiat kalau untuk ukuran kekuatan kita sendiri nggak bisa. Harus dengan pertolongan dari Allah. Makanya tema kita ya Allah lepaskan aku dari dosa. Baik. Sekarang bagaimana cara melepaskan dari dosa? Yang pertama adalah kita harus mengagungkan Allah agungkan Allah di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu doa Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah dan bahkan dalam doa-doa beliau banyak sekali pengagungan terhadap Allah. Beliau mengatakan, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nafsiyati biyadik." Madin fi hukmu, adlun fi qada. Subhanallah. Ini pengagungan. Ya Allah, aku hambamu. Dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki. Dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang perempuan. Bapak kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk pengagungan Allah. Anda ingin lepas dari dosa, agungkan Allah di dalam diri. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Sebab kenapa orang musyrik mensyirikan Allah? Kenapa orang bermaksiat kepada Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wal ardu yaumal qiyamati eh, eh, afan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi amini. Subhana wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Di sini terdapat pelajaran menarik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, oke, okay, saya ingin mengagungkan Allah, tapi caranya gimana? Maka perhatikan alam semesta. Resapkan di dalam diri kita, itu semua ciptaan Allah. Gunung sebesar itu, setinggi itu, adalah ciptaan Allah yang maha agung. Maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan-ciptaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Walakin Inna aktsaran nasi la ya'lamun surat Ghafir ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Maka agungkan Allah dengan melihat keagungan-keagungan ciptaan-ciptaan Allah yang agung. Langit dengan segala macam antariksa yang ada padanya bumi dengan segala macam tatanan yang ada di dalamnya. Dari mulai lautan, daratan, udara. Bukankah ini keagungan yang patut kita uh, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memikirkan tentang keagungan-keagungan Allah. Ini semua adalah sebagai sarana agar kita mengagungkan Allah dan dengan mengagungkan tersebut akhirnya kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu di antaranya yaitu ayat yang banyak sekali menyebutkan ma ma'allah. Ya, apakah ada sembahan bersama Allah? Lihat surat An-Naml dari mulai ayat yang ke-59 sampai kepada ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillah." Katakan wahai Muhammad, segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa dan semoga keselamatan atas hamba-hamba rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik daripada sembahan yang mereka syirikan? Kemudian Allah menyebutkan keagungannya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ammatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun siapakah yang menciptakan langit dan bumi kata-kata siapakah ini bukan pertanyaan untuk dijawab enggak tetapi pertanyaan untuk mengingkari tidak ada yang menciptakan langit dan bumi siapakah yang menurunkan hujan bagi kalian dari langit yang dengan hujan tersebut tumbuh tumbuhan yang mereka yang segar enggak ada kecuali Allah ini cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agungkan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang agung, yang besar. Memikirkan tentang malaikat. Baina syahmati udhunai wa atiqi. Antara daun telinga malaikat dengan pundak malaikat itu ya seperti 70 ribu perjalanan. Burung. Burung berjalan dari Banjarmasin selama 70 ribu tahun itu sampai kemana? Itulah besarnya daun telinga antara daun telinga dengan pundaknya malaikat. Sebesar itu. Maka selama kita mengagungkan Allah, kita tidak akan pernah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya, kalau seandainya kita melakukan maksiat atau sedang melakukan maksiat atau kembali lagi melakukan maksiat karena seperti yang saya bilang tadi bahwa tema ini sangat cocok untuk orang-orang yang ya Allah lepaskan saya saya ingin berhenti tapi nggak bisa kenapa kadang-kadang dia gusar sendiri kenapa nggak bisa ya Allah maka mengagungkan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam surat Nuh ayat 13 sampai 14. Malakum la terjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Allah yang telah menciptakan kalian bertahap-tahap dari mulai tercampurnya sel mani dengan sel telur kemudian menjadi satu kesatuan Kemudian setelah itu menjadi 40 hari setelahnya menjadi seonggok e, darah, se, apa sekumpulan darah, 40 setelahnya menjadi sepotong daging, 40 setelahnya kemudian ditiupkan ruh, kemudian berkembang terus seperti itu. Bukankah ini menunjukkan kita harus mengagungkan Allah? Maka orang yang terdapat pengagungan di dalam dirinya terhadap Allah, maka dia insya Allah lepas dari dosa. Agungkan Allah. Saya pernah suatu ketika diceritakan orang di sebuah tempat sis siskambling main judi. Orang-orang yang lagi jaga malam main judi. Kemudian ada orang yang lewat. Kemudian yang lewat itu mengingatkan, "Hei fulan, itu di dinding ya di dinding eh, siskambling itu ada foto foto ulama besar kemudian orang yang lewat ini mengatakan eh yang kalian berjudi kalian nggak takut tuh sama yang di dalam foto itu apa kalian nggak menghormati langsung mereka melihat oh iya ya masa kita tidak menghormati guru si fulan ustadz si fulan kiai si fulan maka berhenti berhenti karena melihat foto itu padahal itu makhluk Alangkah indahnya cara seperti ini kalau dia rasakan keagungan Allah. Rabbu Dzul Jalali wal Ikram. Rabb yang maha agung, maha perkasa. Al-Azim. Maha perkasa, maha besar. Ya, agungkan Allah. Maka saya katakan, azimillah fi nafsik. Agungkan Allah dalam dirimu. Niscaya kamu akan jauh dari maksiat. Kemudian sarana yang kedua yang melepaskan diri kita dari maksiat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cintai Allah. Cinta Allah akan menumbuhkan kita untuk jauh dari yang dimurkai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza la'amri fil qiyas shani'u "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Artinya, kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu mengaku cinta kepadanya. Ini demi Allah adalah sebuah analogika yang buruk. Ngaku cinta tapi malah bermaksiat. Ngaku cinta tapi malah menyimpang dari jalannya. Sesungguhnya kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taati dia. Orang yang mencintai kepada zat yang dia cintai sangatlah taat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan seseorang dia cinta kepada Allah, niscaya dia akan jauh dari maksiat atau dia akan melepaskan segera maksiat tersebut atau dia tidak akan kembali ke lagi kepada maksiat karena seperti yang saya singgung di awal tema ini terutama khususnya untuk orang-orang yang susah terlepas dari maksiat dia sudah sadar ini maksiat ustaz ini syirik ustaz ini zina ini khomer ustaz ini haram saya tahu ini riba haram saya tahu tapi kok susah untuk bertobat ustaz Susah melepaskan dosanya. Kenapa? Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari cintai Allah. Timbul pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Bagaimana cara mencintai Allah? Tapi sebelumnya, sebelum pertanyaan ini, timbul pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa memang kalau kita cinta Allah kemudian kita bisa lepas dari maksiat? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mencintai Allah, dia akan minimal malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Masa ngaku cinta akan tetapi menyelisih perintahnya? Ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak menjalankan perintahnya. Nah, ini persis sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al Basri bahwasanya surat Ali Imran ayat 31 itu adalah ayat imtihan, ayat ujian bagi siapa yang mencintai yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum Allah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ujiannya apa? Kalau ngaku cinta, ittabi'uni. Ikuti aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, datanglah ganjaran Allah. Allah akan mencintai, mencintai orang tersebut wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ayat ini ayat imtihan, ayat ujian bagi yang mengaku cinta Allah. Kenapa cinta Allah bisa menahan seseorang dari maksiat, dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa melepaskan seseorang dari dosa? Dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa meng menghalangi seseorang dari kembali lagi kepada maksiat karena orang yang mencintai Allah pasti dia akan tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa mencintai Allah? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah ingat ingat nikmat Allah yang begitu banyak, kita akan cinta kepada Allah. Dan ini adalah sarana yang ketiga agar kita terlepas dari dosa. Ingat karunia Allah, ingat nikmat Allah dan perhatikan para pendengar sekalian, para pemirsa Raja TV dan sekali dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Rubah mindset kita, pola berpikir kita, kita dirubah. Apa dirubah ya Allah? Dirubah yaitu cara memaknai nikmat. Nikmat bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya emas, perak, bukan. Tetapi nikmat adalah salah satu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Itu semuanya nikmat. Maka ingat karunia Allah yang begitu luar biasa. Ingat hidayah kita diberikan dari mulai lahir mungkin bapak ibunya muslim, kakek neneknya muslim, muslimah. Sehingga dia pun keluar dalam keadaan tidak mengenal kecuali Islam sebagai agamanya. Bukankah ini nikmat dari Allah? Ini yang membuat seseorang akhirnya malas untuk bermaksiat karena dia mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, nikmat sehat, bisa melihat, bisa berbicara, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa menggunakan tangan, mengambil, mengelus, dan semisalnya. Bisa menjalankan kaki kemanapun dia ingin. Ya, nikmat sehat. Kemudian, nikmat harta. Nikmat tempat tinggal. Nikmat transportasi, nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat kekuatan. Dia tumbuhkan di dalam diri untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah selalu ada dan akan selalu ada pada orang tersebut. Padahal, padahal kita tidak lepas dari dosa, tetap diberi nikmat oleh Allah. Subhanallah. Ya. Alangkah indahnya ini. Ini yang membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang hal ini bahwa anna rajulan min al-usat atahu wa nafsuhu tuhadithu fil ma'siyah فقال له كلاما معناه لا بأس أن تعصي ولكن اذهب في مكان لا يراك الله artinya bahwa pernah seorang yang ahli maksiat mendatangi seorang berilmu dan orang ini sudah punya niatan ingin bermaksiat. Maka orang berilmu menasihatinya. Silahkan kamu bermaksiat, tapi di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Silahkan maksiat. Pikirkan. Silahkan maksiat di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Kemudian, Allah Mustahil itu bisa terjadi. Tidak ada tempat kecuali Allah melihatnya la tasta'mil syai'an min ni'amillah 'alaika fi ma'siyatih. Baik, kalau engkau nggak bisa juga, kalau begitu jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam perihal maksiatmu. Artinya silahkan kamu bermaksiat, tapi jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam kamu eh, dalam keadaan kamu sedang bermaksiat. Jangan gunakan nikmat Allah maka orang tersebut kaifa Mengatakan bagaimana itu bisa terjadi? Maka Bapak Ibu saudara-saudari lihat di sini orang berilmu mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama Allah Maha melihat. Yang kedua bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat luas. Jadi, kalau seandainya seseorang ingin mencintai Allah, maka ingat nikmat-nikmat Allah dan itu yang akan menahan kita untuk bermaksiat mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala masa nikmat ini Allah kasih gratis nafas Allah kasih gratis masa kita gunakan untuk maksiat mata Allah kasih gratis bisa melihat apa saja yang kita ingin lihat akan tetapi masa kita gunakan untuk maksiat sungguh durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala Eh, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang ketiga yang membuat seseorang akhirnya senantiasa terlepas dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa atau dia berhenti dari dosa yang dia kerjakan. Kemudian hal yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlepas dari dosa, yakini baik-baik orang yang bermaksiat akan disiksa oleh Allah. Allah akan balas dendam terhadap orang-orang yang bermaksiat. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. "Falamma asafuna intaqamna minhum." Ketika mereka asafuna artinya mereka menjauh dari kami, mereka meminta maaf dari kami, maka di hari kiamat kami akan balas mereka. Kami akan balas dendam dengan memberikan siksa kepada mereka. Maka Bapak Ibu, ingat baik-baik. Allah akan membalas dendam kepada orang-orang yang congkak dan sombong. Makanya ada hadis riwayat Imam Ahmad. Allah berfirman di hari kiamat, "Anal Malik, aku sang raja. Ainal Jabbarun?" Ainal mutakabbirun? Mana orang yang sombong dengan maksiatnya? Orang congkak dengan maksiatnya, nggak tahu diri. Mana? Ini akan dimintai, Allah akan balas dendam kepada orang-orang tersebut. Maka kalau kita ingin bermaksiat, ingat balas dendam Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bermaksiat di dunia dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Numatti'uhum qalilan Thumma nattarruhum ila azabin ghalil. Kami berikan nikmat bagi dia sedikit di dunia. Kami kemudian kami paksa mereka kepada siksa yang berat. Ghalil, azabun ghalil. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam. Dan ini membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa. Ya, ingat senantiasa apabila diri kita ingin bermaksiat, Allah akan balas dendam ini. Allah akan balas dendam atas apa yang e, dilakukan oleh seorang hamba tersebut dari dosa, baik itu meninggalkan ketaatan ataupun melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang keempat, kapan Anda ingin maksiat? Syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, membunuh, minum khamar, berjudi, riba, ya, menipu, atau apapun atau dosa-dosa kecil maka ingat murka Allah ingat siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima sarana yang kelima agar terlepas dari dosa yakini baik-baik tatkala anda bermaksiat maka yakini baik-baik jangan ragu-ragu ini anda akan kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan karunia yang banyak akibat maksiat tersebut. Ya, karena maksiat salah satu buruknya kerugian yang dihadirkan oleh maksiat adalah menghilangkan keberkahan hidup, menghilangkan kebaikan hidup. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kehilangan seseorang akibat maksiat sesuatu yang hilang dari dirinya yang paling agung adalah iman. Lihat hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina tatkala berzina dia tidak berzina kecuali dalam eh, dalam keadaan dia beriman. Enggak mungkin orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya imannya sempurna enggak mungkin. Pasti imannya habis. Pasti imannya akan menipis, benar-benar tipis. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa imannya tersebut dicabut dari kepalanya dan tidak akan kembali kecuali dia setelah dia melepaskan dari perbuatan zinanya baru kembali lagi imannya ini keburukan maka tatkala orang ingin berhenti dari maksiat, tatkala orang ingin berhenti dari e, dosa, maka ingat bahwasanya dia kehilangan kebaikan yang banyak sekali akibat maksiat yang dilakukan. Mungkin hanya sesaat dia berzina, naudzubillah, dia sesaat berzina e, merasakan keledakan seperti itu. Akan tetapi ruginya dunia akhirat. Merasa kotornya dunia akhirat dan kehilangan kebaikan sebagaimana yang kita sebutkan dunia akhirat. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Wala yasriqu sariqu hina hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Enggak, imannya tipis sekali. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Maka tidaklah orang yang minum khamar tatkala dia minum dalam keadaan dia beriman tidak. Artinya imannya sangat tipis, sangat menurun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tatkala orang bermaksiat dia kehilangan ini, kehilangan kebaikan, kehilangan keimanan yang sempurna. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya katakan cukup orang yang bermaksiat dia kehilangan kebaikan dan kebaikan yang paling patut dia merasa rugi atasnya ketika kehilangan adalah kehilangan isim eh, nama keimanan, kehilangan keimanan yang sempurna di dalam dirinya. Ini adalah sebuah perkara yang semestinya seorang muslim benar-benar memperhatikannya. Kalau saya bermaksiat berarti saya kurang imannya. Ini kehilangan yang sangat luar biasa. Belum lagi Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 97 telah menjanjikan, siapa yang beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sungguh akan diberikan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dalam keadaan dia beri, barang siapa yang beramal, beriman dan beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh kami akan benar-benar memberikan ganjaran pahala lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan itu yang dibaca dari ayat ini surah An-Nahl ayat 97 Sedangkan pemahaman dari ayat ini barang siapa yang tidak beriman dan beramal buruk, beramal talih, maka kehidupannya pasti buruk. Ya, kehidupannya pasti buruk. Yang berpaling dari jalan Allah, maka kehidupannya pasti buruk. Sebagaimana yang kita kita sudah sebutkan bahwasanya yakini baik-baik tatkala Anda dosa, maksiat, meninggalkan kewajiban atau melanggar hal yang diharamkan, maka pasti mendatangkan keburukan, kehilangan kebaikan. Ya, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpaling dari jalan Allah dalam surat Thaha ayat 124. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Lihat, kerugian dunia akhirat, kehilangan kebaikan dunia akhirat bagi orang yang bermaksiat. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak mudah seseorang kembali lagi kepada maksiat. Seseorang tidak melepaskan dosa tidak mudah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para pendengar sekalian, para pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini kalau di dalam hati kita ingin bermaksiat maka ingat baik-baik tanamkan dalam diri kita pasti akan ada kebaikan yang dicabut oleh Allah dari kita tatkala dirimu berniat untuk bermaksiat maka tanamkan pasti Allah akan mencabut kebaikan dari kita. Niscaya kita tidak akan pernah bermaksiat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hal yang bisa menyebabkan seseorang untuk terlepas dari maksiat adalah bahwa dia harus memaksa dirinya harus berusaha untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dia melecehkan syaitan, iblis, jin dan seluruh yang mengganggu dia dari jalan Allah. Jadi intinya yang kelima, yang keenam ini adalah dia harus berusaha untuk jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memaksa dirinya untuk tetap tegar tatkala dirinya ingin melakukan kesyirikan, enggak, saya hanya minta kepada Allah. Apapun kesulitan saya, bagaimanapun permasalahan yang saya hadapi, enggak, saya akan minta hanya kepada Allah. Paksa, paksa diri. Ya, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang, berusaha di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa inna Allah lama al musinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari harus usaha. Ya. Orang, seorang manusia yang kebiasaannya masturbasi, onani. Ya dia berzina dengan tangannya, dia berzina dengan dindingnya, dia berzina dengan hal-hal yang membuat dia masturbasi onani. Oh, ini biasanya uh, kepada orang-orang yang menikah uh, yang belum menikah, yang tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, akhirnya dia onani, oh, mengerjakan perbuatan yang buruk tersebut. Maka Bapak Ibu uh, yang dirahmati oleh Allah, itu adalah penyakit kata Imam ini, Penyakit hati maka apabila ada orang yang dihinggapi penyakit ini, dia harus berusaha untuk lepas darinya. Jangan sampai biarkan dirinya sendirian di dalam kamar. Kalau ada perasaan seperti itu, dia harus keluar berusaha meskipun ngantuk, harus berusaha ngobrol dengan kawan, bergaul dengan orang-orang saleh. Ya, agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Harus usaha. Dah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dia untuk berusaha menjauhi syaitan ya menjauhi syaitan jangan sampai dia mendekati syaitan dalam perihal seperti itu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang ketujuh yang membuat seseorang terlepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa ya kalau tidak jadi berarti asalnya dia belum berdosa tapi sudah ada punya niat ah nggak jadi ah. Sarananya ini. Atau dia berhenti dari dosa. Dia sedang melakukan maksiat, maka dia berhenti. Atau dia tidak kembali lagi dari dosa. Dia sudah lama berhenti, tapi ingin lagi. Maka lihat sarana ini. Sarana yang ketujuh yaitu seseorang senantiasa mengingat bahwa apabila dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa Allahu khairan min." Sesungguhnya tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Subhanallah. Bapak Ibu, tinggalkan riba, tinggalkan sogok menyogok, tinggalkan menipu, memasukkan, mengoplos, digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ingat Ingat baik-baik yang ketujuh bahwasanya jika seseorang masih sulit untuk berhenti maksiat, jika seseorang masih sulit untuk tidak kembali lagi kepada maksiat, jika seseorang masih sulit menahan dirinya dari berbuat maksiat, maka ingat, kalau dia tinggalkan itu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Contohnya, seorang laki-laki yang sudah menduduki seorang perempuan seakan-akan seperti seorang suami yang ingin menggauli istrinya. Tetapi perempuan tersebut e, tidak halal untuknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan berkata kepada sang laki tersebut, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqih." Janganlah engkau renggut keperawanan ini kecuali dengan ke, dengan haknya, dengan cara yang halal maka laki-laki tersebut meninggalkan hartanya, meninggalkan cintanya demi Allah. Ya, demi Allah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akhirnya mendapatkan ke eh, jalan keluar dari solusi, eh, jalan keluar dari permasalahan hidup, permasalahan dunia. Bukankah itu cerita dalam riwayat Bukhari? yang mana tiga orang masuk ke dalam goa, kemudian mulut goa tertutup dengan batu. Akhirnya setiap tiga orang ini berdoa masing-masing. Salah satunya tadi, saya punya anak paman perempuan, kemudian saya ajak untuk berzina karena dia membutuhkan uang. Saya kasih uang, akan tetapi dia harus berzina dengan saya. Akhirnya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan pun akhirnya mau. Tetapi tatkala ingin direnggut keperawanannya, sang perempuan mengingatkan kepada Allah maka orang tersebut terperanjat dan meninggalkan cintanya dan hartanya. Apa yang dia dapat? Solusi untuk permasalahan dunia. Ya, ini Bapak Ibu, gantian yang lebih baik. Solusi untuk permasalahan dunia dan juga gantian yang lebih baik di akhirat. Seperti misalkan yaitu rajulun daatum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Yang ngajak perempuannya, jadi nggak perlu sweet-sweet lagi nggak. Yang ngajak perempuannya, jadi nggak perlu lagi sulit-sulit untuk mem, me, me, merayunya ataupun memaksanya agar bisa berzina dengan dia nggak. Yang ngajak perempuan kok. Maka bapak ibu saudara saudara, tetapi laki-laki ini mengatakan apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Gara-gara dia seperti ini, ya meninggalkan sesuatu yang haram, padahal dia mampu. Jadi gini pak, uh, ada orang meninggalkan maksiat karena nggak punya kesempatan. Kenapa kamu nggak nyuri? Oh banyak orang tadi, jadi nggak jadi jangan nyuri. Kenapa kamu nggak berzina? Tak eh, nggak uh, ada kesempatan, nggak ada yang mau. Ya, ini orang dia lepas dari dosa, tapi dia nggak dapat pahala. Ada orang yang lepas dari dosa padahal dia mampu. Nah, ini yang berat, ini yang besar kedudukannya di sisi Allah mampu dia untuk melakukan dosa, tidak ada yang menghalanginya, akan tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala maka pahalanya tanpa batas. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Kenapa diberikan tanpa hisap? Pahalanya karena dia sabar, padahal dia mampu dan tidak ada yang menghalanginya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi riwayat Bukhari. Seorang lelaki diajak oleh perempuan yang e, mengajak perempuan dan perempuan tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan. Semuanya sudah uh, sarana untuk berzina sudah ada semua di hadapan mata. Tetapi dia mengatakan apa? Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf di hadapan Zulaikha, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah." Dia tinggalkan ini dan dia ingat gantiannya. Gantiannya apa? Tanpa hisap. Luar biasa. Gantiannya apa? Naungan di hari kiamat pada saat tidak ada naungan sama sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara Saudari? Karena tadi dia meninggalkan maksiat dengan mengingat gantian yang lebih baik. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang sarana yang kedelapan agar kita meninggalkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Salah satu cara agar terlepas dari maksiat adalah meyakini bahwa kalau seseorang tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiatnya atau tidak mengulangi lagi maksiat tersebut maka yakini baik-baik dia akan mendapatkan ma'iyatullahil khassah kebersamaan bersama Allah dengan kebersamaan yang khusus privasi VIP menjadi orang yang very important person di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mudah mendapatkan kebersamaan Allah. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, kenapa memang kalau seandainya menjadi VIP di hadapan Allah, menjadi very important person di hadapan Allah, apa fungsinya, apa faedahnya?" Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Para ulama mengatakan, ma'iyatullahil khasah, kebersamaan Allah yang khusus kepada seorang hamba itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pertolongan. Ya. Pertolongan, at-ta'yid, an-nasr, pertolongan. Yang kedua, yaitu pembelaan, at-ta'yid. Yang ketiga, yaitu penahanan dari mara bahaya. Ini orang kalau bersama dengan Allah, kita tahu dalam ilmu akidah kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Ma'iyatullahil khasah wa ma'iyatullahil ammah. Kebersamaan Allah yang umum itu seperti seorang uh, kafir dan dia dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah perkataannya, itu namanya ma'iyah umum, kebersamaan Allah yang umum. Ada di sana kebersamaan Allah yang khusus dan ini hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau tadi kebersamaan Allah yang umum itu baik untuk orang beriman ataupun orang kafir, dua-duanya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebersamaan Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang beriman. Di antaranya pemberian kekuatan, pemberian uh, apa namanya, pemberian pertolongan. Yang ketiga yaitu penahanan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keburukan, ditahan oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'iyah al khasah perumpamaan yang khusus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah maka tatkala seseorang masih mudah kembali kepada maksiat padahal dia tahu saya tahu Ustaz ini dosa saya tahu Ustaz ini zina ini dosa saya punya istri Ustaz tapi nggak bisa lepas kenapa ya maka ya tanamkan di dalam diri Anda ingin dapat ma'iyah khosah enggak ingin dapat kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudari, agar terlepas dari dosa, tidak jadi melakukan dosa atau melepaskan dari dosa atau tidak kembali lagi kepada dosa, maka ingat kematian. Ingat kematian. Karena dengan kematian tersebut ketika kita mengingat kita akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34 dan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah seseorang kadang-kadang tidak menyadari kita tidak tahu kapan kita mati pagi hari sehat walafiat jam 10 mati subhanallah Surat Luqman ayat 34 Allah berfirman ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut Seseorang tidak mendapati apa yang akan dia uh, perbuat besok, tidak tahu dia. Dan seseorang tidak tahu di manakah dia akan meninggal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, semua ajal sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman likulli ajalin kitabun. Setiap batas waktu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain, faida jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la Jika telah datang batas waktu mereka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat, walau secuil pun, walau sedetik pun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat kematian sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikra maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'julu tawah, bersegera bertobat. Bersegera tidak jadi melakukan maksiat, bersegera berhenti dari maksiat, bersegera uh, terlepas dari maksiat tersebut, tidak mengulangi lagi. Ya, ta'jilut tawah. Yang kedua, qanaatul qalb, hati yang puas tenang pemberi, dengan pemberian Allah yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hazinil ladzat." Artinya dan perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian yakni al-maut yaitu ke, ke, uh, yaitu apa perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu kematian wallahu alam Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hal yang melepaskan seseorang dari maksiat, sarana agar jauh dari maksiat, maka ketahuilah baik-baik semua dari kita akan dihisab. Hisab, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar, kecil, semuanya akan tertulis dalam kitab buku catatan amal kita. Wa al kitab sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan diletakkan di kitab buku catatan amal. Fatarul mujrimin mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan eh, orang-orang uh, orang -orang yang banyak dosa akan melihat dia takut kepada buku catatannya amal tersebut dia mengatakan bahwasanya kenapa buku ini tidak ada yang besar dan kecil kecuali sudah tertulis semuanya. Maka ketika kita ingat buku catatan amal, ya, ketika kita ingat bahwasanya semua akan diminta pertanggungjawaban, maka pada saat itu kita harus ingat bahwa eh, kita akhirnya menjadi eh, eh, berhenti dari maksiat tersebut. Ya, kita akhirnya berhenti dari maksiat tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang hisab. Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka sungguh kami akan hisab mereka dengan hisab yang yang mudah. Ya, dengan hisab yang mudah. Maka Bapak Ibu semuanya akan dihisab. Semua dari kita akan dihisap. Maka yang seperti ini membuat diri kita akhirnya tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiat atau Bapak Ibu saudara-saudari seseorang terlepas atau tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang uh, ya Allah lepaskanlah aku dari maksiat. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa membuat seseorang terlepas dari maksiat sebab-sebabnya disebutkan oleh Imam al rahimahullah taala maka mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan akhi Fawaz. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihat yang sangat berharga yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Silahkan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bersoal jawab silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari panel phone. Silakan. Naam. Iya, silakan dengan siapa dari mana? Baik, terputus sepertinya. Kita angkat pertanyaan dari eh, pesan singkat terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakallahu Fik eh, Dari Abu Nida di Jakarta Ustaz mohon eh, jawaban dan nasihatnya Apakah dengan istighfar dan taubat Akan menyebabkan eh, diangkatnya bala yang menimpa seseorang Ustaz Terima kasih Jazakallah khairan jawabannya Ustaz sampaikan Bismillah, Alhamdulillah Wassalamu ala Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ayat yang berbunyi wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum mustaghfiru wa hum yastaghfirun artinya eh, dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka sedang beristighfar. Jadi dari sini istighfar menahan bala dan istighfar meringankan bala. Menahan bala kalau belum datang, meringankan bala kalau sudah datang dan mengangkat bala kalau sudah datang. Ya, menahan bala kalau belum datang dan meringankan bala ketika sedang terjadi bala dan mengangkat bala kalau sudah terjadi nya dengan istighfar tersebut. Maka perbanyaklah istighfar ya Bapak Ibu saudara-saudari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seseorang tentang sempit rezeki maka beliau mengatakan beristighfar kemudian beliau kedatangan lagi tentang orang yang banyak penyakit beliau katakan banyak beristighfar beliau kedatangan lagi dengan orang yang keadaan uh, lingkungannya pacaklik ataupun kemarau. Maka beliau mengatakan banyak beristighfar. Ketika ditanya, kenapa engkau memerintahkan kepada semua orang yang datang kepadamu dengan mengeluh berbagai macam eluhan untuk beristighfar? Maka beliau mengatakan, Innama qultu laysa min Yang aku katakan bukan dari kantongku, bukan dari diriku Apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian sesungguhnya Allah Maha pemberi maghfirah yang banyak. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum hanhara. Artinya, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dan menguatkan kalian dengan harta, anak dan menjadikan untuk kalian eh, kebun-kebun dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini disebutkan dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Eh, ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi istighfar menunjukkan keuntungan yang sangat luar biasa. Baik itu mengangkat bala ataupun meringankan bala atau menahan bala. Wallahu alam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Abu Nida di Jakarta. Kita akan berikan kesempatan untuk penelpon terlebih dahulu yang sudah menunggu. Silahkan di 0218236543. Silahkan Bapak. Iya. Dari mana Bapak? Dengan siapa? Eh, ini Sarman, Pak Sarman di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, silakan Pak Sarman ke pertanyaan Bapak. Iya. Uh, begini Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ke ya. pertanyaannya. Saya ada pengalaman sedikit ini Pak, mohon pencerahan. Uh, saya pernah dipekerjakan dengan uh, seseorang, terus saya dapat uh, kabar bahwa ini kalau mempekerjakan jarang bagus dikasih hasil, maksudnya jarang digaji yang baik. Katanya janjinya begini, tetapi setelah diupah itu tidak baik ah, dan terbukti. Namun sebelumnya saya pernah punya niat bahwa kalau memang tidak di eh, dibayar dengan baik, saya simpan alatnya artinya sesuatu bendanya saya simpan nanti sebagai jaminan. Namun dia tidak ketahui apabila tidak dibayar, saya, niat saya ini Pak Ustadz mohon pencerahan. Kalau tidak dibayar, makanya saya akan katakan bahwa saya tahan. Kalau dibayar saya akan berikan. Maksudnya Apa barang, barang itu uh, Bapak simpan kepunyaan eh, teman Bapak tersebut gitu Pak? Iya, iya tanpa, iya, iya, yang punya ya. Tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan, tanpa mengatakan cuma kan kabarnya orang ini jelek pak artinya Baik. cara mem membayarnya iya Baik. mohon pencerahan pak Baik. pak kemudian barang ini masih di di saya yang terbaik bagaimana apa saya telepon kembalikan lalu dia bayar gaji saya atau bagaimana pak ya. mohon pencerahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Sarman di Kendari Sulawesi Tenggara silahkan Ustadz Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka jawabannya yang pertama Bagi orang yang memperkerjakan orang lain eh, Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Bahwa termasuk daripada sikap yang buruk dari seseorang Terutama seorang muslim adalah Dia memperkerjakan orang lain Akan tetapi sampai eh, keringat orang tersebut Yang bekerja kepadanya itu kering tetapi dia belum bayar hatta yajiffa arqahu ya sampai keringat uh, orang yang bekerja padanya tersebut kering tetapi dia belum bayar maka ini termasuk daripada sifat yang buruk ya dari seorang yang memperkerjakan orang lain ini termasuk daripada sikap yang buruk dari seorang yang mempekerjakan orang lain. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda u'tul a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu berikan upah kepada orang yang bekerja kepadamu sebelum kering keringatnya artinya tetap dibayar jangan sampai tidak amanah ya mau orang bekerja kepadanya tetapi dia tidak mau membayarnya maka dibayar nah ini perhatian eh, yang kedua yaitu kepada pegawai yang bekerja pada seseorang maka dia harus amanah harus amanah artinya dia bekerja kepada orang tersebut menjual waktunya demi mendapatkan gajinya. Maka jangan sampai waktunya dia buang percuma untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan kantornya atau pekerjaan yang ditugaskan padanya padahal dia mengambil gaji dari itu. Ditakutkan kalau seandainya dia menggunakan waktu yang semestinya untuk bekerja dia gunakan untuk selain bekerja maka dia mengambil harta yang haram ditakutkan seperti itu adapun apa yang disebutkan oleh Bapak tadi karena mendengar berita sana sini bahwa orang yang kita bekerja kepadanya itu tidak adil ataupun dia sering curang maka kita mengambil eh, harta orang tersebut agar sebagai jaminan maka ini tidak benar Ya pertama, kita harus tahu betul apakah kabar tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita membangun sebuah hukum di atas sangkawaksa, sang, sangkaan, ya. Sangkaan saja tidak boleh. Harus kita meyakini benar-benar dan tahu benar-benar bahwasanya memang orang tersebut sering curang Kalaupun sudah curang tidak boleh juga kita mengambil barangnya kemudian untuk dijadikan sebagai jaminan. Maka kenapa demikian tidak boleh? Karena itu ditakutkan mencuri. Ya, ditakutkan sebagai sebuah perbuatan mencuri. Nah, adapun orang tersebut yang e, memperkerjakan orang lain. Akhirnya memang benar kalau seandainya dia tidak amanah, maka bukan seperti itu kita mengambil barterannya, mengambil harta dia kita simpan agar dia tetap bayar. Nanti kalau begitu kita baru kita kembalikan. Tidak, kenapa? Karena itu nanti akan terjadi kerancuan, akan terjadi kegaduhan, akan terjadi ketidakjelasan. Ya, mengambil harta tanpa kebenaran. Wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Kendari. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya 0218236543. Silahkan. Naam. Halo. Iya, silahkan Bapak dari mana dengan halo. siapa, Pak? Eh, halo. Iya, silahkan. Dari Sumatera Utara. Dengan Bapak? Hamba Allah. Baik, silakan Pak ke pertanyaannya, Pak. Eh, Eh, maksudnya mau nanya Pak ya. Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Mau menanyakan Ustaz Itu tadi kan dengar hmm. Ada cerita maksiat Mamak yang mak sejenis maksiat itu Ustaz Dia ya, termasuk itu jina itu Ustaz Berjina Iya Itu Nah, itu yang pertama Ustaz. Maksudnya bagaimana Pak? Apakah zina termasuk dalam maksiat yang uh... Maksud kami kalimat maksiat, maksiat itu sudah ber sudah eh, uh, udah termasuk berzina juga. Oh iya. Nah, jadi yang kami tanyakan Ustaz, kami mau kami mau berkobat. Nah, jangan melakukan lagi saat berzina ini ya Iya, pertanyaannya Pak? Ah, bagaimana Ustaz cara anunya terhindar dari dosa besar ini Ustaz? Iya. Baik. Bapak, terima kasih atas sudah, itu sudah kami usahakan Ustaz dari pihak wanita dan pihak perempuan sudah kami usahakan. Hmm. Allah godaan setan itu lebih besar Ustaz lagi godaan yang berikan Ustaz ya. baik Bapak terima kasih yang Ustaz berikan uh, rumus Ustaz atau doanya apa supaya kami terhindar dari kedua belah pihak ini Ustaz baik terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah disampaikan kami persilakan Ustaz Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala e, Zina adalah dosa besar Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nur tentang hukum zina ini ya tentang hukum zina bahwasanya zina tersebut adalah dosa besar Allah Subhanahu wa taala berfirman az Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Artinya, seorang wanita pezina dan seorang lelaki pezina itu adalah uh, di saya ulangi az-zaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina dicambuk salah seorang dari keduanya dengan seratus cambukan dan janganlah kamu mengambil rasa kasihan kepada mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dosa zina adalah dosa besar. Dan ini kiat yang pertama agar seorang terlepas dari dosa zina yaitu meyakini bahwa dosa zina adalah dosa besar bukan sembarangan dosa ya lihat lagi dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Furqan ayat 68 walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran wala yaznun dan tidak berzina. Lihat di sini, zina digandengkan dengan dosa membunuh dengan dosa kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya zina adalah dosa besar. Ya, lihat hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam uh, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia berzina dalam keadaan dia beriman tidaklah seorang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan dia beriman tidaklah seorang minum khamar dalam keadaan minum khamar dia dalam keadaan beriman ini menunjukkan bahwa zina dosa besar karena digandengkan dengan dosa minum khamar dosa berjudi ya itu hal pertama yang harus Bapak ketahui dan seluruh orang-orang yang pernah berzina ketahui bahwa dosa zina adalah dosa besar ya dan pengertian dosa besar dosa yang diancam dengan siksa neraka laknat murka dan siksa tertentu dari Allah Subhanahu wa taala Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa harus diyakini baik-baik dosa zina, eh, perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah jadi kalau yang pertama tadi harus diyakini itu dosa besar, yang kedua adalah harus diyakini baik-baik bahwa dosa zina diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, lihat dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishah wa sa'a Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ini larangan dan larangan menunjukkan kepada keharaman ya janganlah kalian mendekati perbuatan zina larangan menunjukkan kepada keharaman nah, itu yang kedua ya bahwasanya zina diharamkan dalam agama Islam maka jangan sampai kita melakukan perbuatan zina tersebut kemudian hal yang ketiga dan ini penting agar seseorang terlepas dari perbuatan zina, ketahui baik-baik bahwa zina apabila dilakukan mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Eh, zina apabila dilakukan maka mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Keburukan dunia yang pertama karena Allah berfirman tadi dalam surah Al-Isra ayat 32, wasa'a sabila. Ya, dia adalah jalan yang buruk. Pasti zina pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, keburukan zina di dunia. Yang pertama seseorang akan tidak tenang ketika berzina tidak tenang dengan istrinya. Ya, tidak tenang terhadap istrinya. Itu dua hal, tidak tenang dengan istrinya ketika berhadapan dengan istrinya dia e, eh, menyembunyikan rahasia. Atau tidak tenang terhadap istrinya ketika dia keluar rumah jangan-jangan istrinya dizinain orang. Tidak tenang dengan istrinya dan tidak tenang terhadap istrinya, dua hal itu. Tidak tenang dengan anak perempuannya dan tidak tenang dengan eh, terhadap anak perempuannya. Makanya ada seorang pemuda dalam hadis riwayat Bukhari ketika ingin berzina dia berkata kepada Rasul SAW ingin berzina. Maka kata Rasul SAW, maukah kamu uh, dilakukan seperti itu kepada ibumu, kepada bibimu, kepada adikmu, kepada anak perempuan, maukah kamu? Maka tidak tenang. Ini keburukan di dunia. Ya, tidak tenang kepada istrinya atau terhadap istrinya. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, keburukan di dunia, orang yang berzina itu seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihimul adu. Ya. Dia mengira setiap yang berteriak itu adalah berteriak untuknya. Ya, dia tidak akan nyaman hidupnya. Setiap yang berteriak dia mengira dia berteriak untuk dirinya. Tidak akan nyaman dia. Kemudian yang keempat, keburukan di dunia, yaitu keturunannya terputus gara-gara zina. Seorang suami, seorang istri, kemudian sang istri berzina, hamil dari perzinahan. Maka sang suami harus mengakui ini adalah anaknya, karena sang suami yang memiliki ranjang. Padahal dia itu bukan anaknya, mewarisi harta suaminya padahal bukan anaknya, berkumpul dengan anak-anak perempuannya padahal bukan anaknya. Kalau anak tersebut laki-laki, harus diakui sebagai anak, subhanallah terputus keturunannya. Ya, atau seorang perempuan yang belum menikah berzina, kemudian dia hamil, hamil mengeluarkan anak, akhirnya tidak punya bapak, terputus keturunannya. Maka ini keburukan di dunia. Ya buruk di dunia Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan di akhirat apa itu? Imannya habis, imannya terputus atau afwan bukan terputus, imannya tipis sekali ya lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair dan hadis ini ala syarat Muslim. Hadis ini di sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fakana 'alaihi kadh-dhullah fa idza qala'a minha raja ilaihi al-iman. Jika seorang hamba berzina maka keluar darinya keimanan dari atas kepalanya seperti ada awan di atas kepalanya imannya keluar jika dia berlepas dari zinanya maka kembali lagi imannya maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya keburukan di akhirat orang yang berzina lihat lagi hadis riwayat Imam Hakim man zana aw shariba khamra naz'a Allahu minhu al-iman kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi Barang siapa yang berzina atau minum khamar, maka niscaya Allah akan mencabut darinya keimanan. Sebagaimana seseorang me mencabut, melepaskan baju gamisnya dari kepalanya. Keluar keimanannya. Ya, sangat tipis keimanannya pada saat dia berzina. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zina akan mendatangkan keburukan dunia akhirat. Belum lagi hadis riwayat Muslim. Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la, wa yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin. Tiga orang yang tidak dibicari oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah baginya siksa yang pedih. Salah satunya adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Tua rentak berzina. Maka ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas zina buruk dunia akhirat. Maka ingat tiga itu, Pak. Ya. Bahwasanya seorang yang berzina akan mendapatkan kebaikan eh, keburukan dunia dan akhirat, maka dia akan benar-benar eh, terlepas dari perbuatan zina tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak di Sumatera Utara. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Hermanto eh, di Riau yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz uh, kalau kita bertobat, bagaimana dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan terhadap orang lain yang sampai saat ini kita tidak uh, sempat untuk meminta maaf Ustaz apakah ada pengaruhnya terhadap uh, taubat kita uh, yang kita lakukan atau uh, berpengaruh terhadap terkabulnya tobat kita dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama rahimahullah ketika membicarakan tentang taubat, maka mereka membicarakan tentang syarat-syarat taubat. Syarat taubat yang nasuh, yang benar-benar taubat adalah pertama ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa dari taubatnya tersebut. Benar-benar murni, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu dia beristighfar, menyesal atas apa yang pernah dia lakukan dari dosa tersebut, beristighfar kepada Allah. Yang ketiga yaitu dia memutuskan dosa tersebut. Memutuskan benar-benar putus, tidak setengah-setengah. Misalkan kalau ada orang berzina lima kali per bulan, maka dia harus benar-benar putus. Saya, saya ingin bertobat, tapi saya nggak bisa ninggalin zina. Boleh nggak uh, apa namanya urutan-urutan dulu? sekali nanti saya tinggalin sisa empat tinggalin lagi sisa tiga, tinggalin lagi sisa dua, tinggalin saya baru nanti benar-benar ditinggalkan. Enggak, harus putus benar-benar putus dari dari dosa tersebut. Berhenti dari dosa itu, terlepas dari dosa tersebut. Yang keempat syaratnya adalah yaitu tidak bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini syarat taubat yang dengan sebenar-benar taubat. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah bahwa orang yang bertaubat apabila urusannya dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah, maka pada saat itu dia harus minta halal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi syai'in min irdin au syai'in falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya dalam sebuah perkara harga diri ataupun apapun, maka minta halallah hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham sebelum tidak ada emas dan perak. Ini menunjukkan syarat tobat yang kelima apabila berhubungan dengan orang lain pernah berurusan mengambil hak orang lain, menggugurkan martabat orang lain, menyakiti orang lain, maka minta halal kepadanya. Itu dengan sebenar itu yang disebut dengan sebenar-benar taubat. Ya, adapun urusan dia meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dan Allah Maha Pengampun. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu urusan dia dengan Allah, para ulama mengatakan hukukullah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah dibangun di atas sifat memaafkan, sifat mengampuni. Akan tetapi apabila ada hubungan hak antar sesama manusia, maka para ulama mengatakan hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Artinya, hak antar sesama manusia itu dibangun di atas saling meminta, tarik-menarik Mana? Kamu harus bayar sama saya. Di hari kiamat nggak bisa bayar dengan emas, perak, uang, nggak bisa. Tapi bayar dengan pahala. Kalau nggak punya pahala nih, ambil dosa saya. Seperti itu nanti di hari kiamat. Maka harus minta halal. Cuma dan juga perhatian dalam perkara taubat ini. Dua kekeliruan orang dalam perkara taubat. Yang pertama, kalau orang sudah bertobat dia lupa dosa-dosanya dulu. Merasa dirinya telah diampuni dosanya. Ini salah, keliru. Ya, dia berharap dan cemas berharap agar diampuni dosanya dan cemas jangan sampai tidak diampuni dosanya jangan sampai taubatnya tidak diterima ini sebagian orang ada kadang-kadang dulunya ahli maksiat ahli kesyirikan ahli zina ahli khomer kemudian dia mengenal sunnah mengenal Islam tujuan hidupnya sekarang akhirat akhirnya dia ujub ya mulai tumbuh sedikit jenggotnya celana di atas dua mata kaki sering ikut pengajian akhirnya ujub lupa dosa-dosanya dulu siapa yang bisa menjamin dosanya dulu diampuni oleh Allah atau tidak terus saja dia berharap dan cemas ini ini salah kesalahan sebagian orang kadang-kadang dalam bertobat merasa kalau seandainya sudah bertobat pasti diampuni dosanya siapa yang bisa menjamin diampuni dosanya tidak ada. Kita cuma berusaha agar dan berharap agar Allah mengampuni dosa kita. Kesalahan yang kedua dalam dalam perkara orang bertaubat adalah yaitu bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kalau bertaubat kadang-kadang dia merasa kalau sudah bertobat pasti dapat kehidupan yang langsung baik. Enggak juga. Betul, orang bertobat diampuni dosanya, orang beriman dan beramal saleh diberikan kehidupan yang baik. Tetapi di situ pun proses, enggak enggak seperti membalik telapak tangan. Dulunya ahli maksiat pernah orang bertanya kepada saya, ini hakiki. Habis pengajian ibu-ibu nanya, "Ustaz, saya dulunya itu orang yang minum khamar, kecanduan, di klub malam." Kemudian saya bertobat sekarang Ustaz. Saya ikut pengajian, saya panitia pengajian, saya berjilbab lebar. Tetapi kenapa ya rezeki kami seret Ustaz? Bukankah kami telah bertobat? Ya. Wahai saudaraku muslim, iya Anda telah bertobat, akan tetapi seretnya rezeki mungkin, mungkin. Ini ujian dari Allah agar kita benar-benar taubat enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasiba uh, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga kemudian Allah tidak mengetahui bagaimana siapa yang sabar, siapa yang benar-benar beramal saleh? Enggak. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah dan beriman, jangan mengira bahwasanya dia dibiarkan mengucapkan seperti itu dan belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ujian. Ada orang pernah be, seorang begal datang kepada saya, pemburu bayaran di rumah saya. Ya, beliau mengatakan Ustaz, saya dulunya begal, pembunuh bayaran. Padahal waktu itu saya lagi e, berduaan di ruang tamu. Ini kalau macam-macam bahaya juga ini. Kemudian beliau mengatakan, kemudian setelah itu beliau menangis. Tapi Ustadz saya sudah berhenti, saya sudah bertobat. Tapi apakah sesulit itu jalan taubat? Artinya saya berhenti dari mengais rezeki dengan cara yang haram. Saya berhenti. Akan tetapi ya Ternyata setelah saya mengais rezeki dengan cara yang halal, saya malah sekarang susah hidupnya. Hutang terlilit hutang di mana-mana. Maka beginikah coba? Kenapa Allah tidak adil? Maka saya katakan jangan katakan seperti itu, Pak. Akan tetapi mungkin ini proses dari taubat kita. Proses Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dulu kita membunuh orang demi dapat 100 juta, 200 juta ini mungkin prosesnya. Lihat surah Al-Ankabut, ahasiban nas an yutroku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan kami dan mereka tidak diuji? Wala qad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Eh, dua kesalahan orang bertobat. Yang pertama, dia lupa dosanya dulu, mengira bahwasanya pasti diampuni. Betul Allah mengampuni dosa orang yang benar-benar bertobat. Tetapi kita belum bisa memastikan, karena itu hak prerogatif Allah. Dan sifat seperti ini membuat kita tidak ujub yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kesalahan dalam orang bertobat adalah dia mengira kalau bertobat langsung, kehidupan baik langsung begini. Enggak, harus ada proses. Dan proses itu usaha untuk menggapai ridho Allah. Bukankah yang membunuh, dalam hadis riwayat Bukhari, membunuh orang se, se, seratus orang. Kemudian dia harus bertobat dengan pergi ke tempat lain, berhijrah ke tempat lain. Akhirnya di tengah perjalanan dia mati. Lihat usaha. Ya, Lihat usaha, ada usahanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari orang yang bertobat harus usaha. Tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum sallallahu Nabi Muhammad